Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah.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 wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada uh, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di Majlis ilmu. Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan uh, pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan Al-Akhbar setelah beliau membahas tentang uh, khabar jika ditinjau dari sisi Eh, kepada siapa disandarkan terbagi menjadi tiga hadis marfu hadis mauquf dan hadis maqtu nah berikutnya kata beliau rahimahullah taala aqsamul khabari bi'tibari turuqihi jenis-jenis khabar kalau ditinjau dari sisi eh, nah yang yang qasimu al khabaru bi'tibari turuqihi ila mutawatir ila mutawatirin wa ahadin khabar itu terbagi menjadi dua jenis. Ya. Jika ditinjau dari sisi jalur periwayatannya, yakni terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Nah, ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Apa itu hadis mutawatir? Kata beliau, awalan fal mutawatiru ma rawahu jama'atun kathiruna yastahil yastahiluna atau ma rawahu jama'atun kathiruna yastahilu fi fil adati ay yatawata'u 'ala al-kadhibi wa asnaduhu ila shayin mahsus. Nah. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah. Yang pertama kata beliau hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jama'atun kathirun jamaah yang sangat banyak ya, diriwayatkan oleh banyak uh, perawi ya, yang yastahilu fil, fil adati ayyatawata'u al kadhibi yang mustahil ya, secara adat kebiasaannya mustahil orang sebanyak itu akan uh, sepakat di atas kebohongan. Nah, Saking banyaknya, ya mustahil. Ya secara adat, secara uh, kebiasaan nggak mungkin orang sebanyak itu bisa berbohong. Ya kalau satu dua orang ya mungkin. Tapi ini kan lebih, ya lebih lebih banyak dari sekedar satu atau dua orang. Nah, jamaah kathirun kata beliau. Nah, dan wasnaduhu ila syai'in mahsus. Mereka sandarkan hal tersebut kepada sesuatu yang mahsus, bisa dirasakan eh, atau dicerna oleh panca indera. Nah, misaluhu seperti uh, hadis yang mutawatir contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, ya, berdusta berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam dalam neraka. Nah, ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang sengaja berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Masya Allah taala. Ya. Yeah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wal ahad, hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Masih wal mutawatir. Hadis selain mutawatir. Nah. Masya Allah taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi, perawi atau dua orang perawi. Nah, atau diriwayatkan oleh tiga orang perawi bahkan mungkin lebih, ya. Nah, akan tetapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah, kata beliau wahwa min surut bati salah satu aksamin. Hadis ahad ini kalau dilihat dari sisi jenjangnya itu terbagi menjadi tiga. Nah, jenjang yang paling tinggi adalah hadis yang sahih. Wa hasanun. Yang kedua adalah hadis yang hasan wa dhaif dan hadis yang dhaif. Nah, jadi hadis mutawatir, hadis ahad. Nah, kalau hadis uh, ahad itu terbagi menjadi tiga. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dan ada hadis yang dhaif. Nah, Fasahihu kata beliau ma nakolahu ma nakolahu manaqalahu adlun tamud dhabti bisanadin muttasilin wa khala min asyudhi min asyudhi wal illati uh, al nah sekarang beliau bahas tentang hadis sahih apa itu hadis sahih hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil nah, seorang perawi yang adil Siapa perawi yang adil itu? Kata para ulama, huwa man istaqama fi dinihi wa muru'atihi. Seorang yang istiqomah di atas agamanya dan memiliki muru'ah, wibawa. Nah, wibawa, muru'ah dalam beragama. Nah, seorang yang dikatakan istiqomah adalah seorang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan uh, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Sedangkan istiqomah di atas muruah, jadi orang, seorang perawi yang memiliki muruah, yang menjaga muruahnya, kata beliau adalah seorang perawi yang takhalli amma yukhalifu adatin nas. Dia meninggalkan segala sesuatu yang menyelisihi kebiasaan-kebiasaan manusia. Nah, wa akhlaq wa, wa, wa akhlaqihim wa adabihim dan meninggalkan eh, kebiasaan-kebiasaan uh, kebiasaan -kebiasaan atau akhlak-akhlak atau adab-adab mereka ya yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, at-takhalli amma yukhalif adat. Yani meninggalkan eh, segala sesuatu yang menyelisihi kebiasaan eh, manusia atau orang-orang yang ada di zamannya atau di tempatnya. Nah, jadi eh, dia adalah seorang yang menjaga muruahnya, menjaga wibawanya. Nah, itu seorang perawi yang adil, yang kedua, dia adalah seorang perawi yang tamud dobti. Sempurna dobetnya. Apa itu dobet? Dobet itu eh, ayya'ya ayyaya al-mar'iyya. Atau al-ayya'yal marwiyah bihaitsu yahfazuhu wa la yansa minhu syai'an ghaliba. Kata beliau rahimahullah, dobet itu adalah seorang perawi menjaga dengan sempurna apa yang dia riwayatkan yaitu dengan cara dia hafalkan dan dia tidak lupa sedikit pun dari apa yang dia hafalkan goliban secara globalnya secara uh, <coughs> mayoritasnya. Nah, masya Allah taala. Karena nggak mungkin juga kita katakan dia tidak lupa apa yang diriwayatkan sama sekali. Nggak mungkin karena namanya manusia pasti lupa. Tapi goliban kebanyakannya biasanya ya mayoritasnya ketika dia meriwayatkan hadis itu dia tidak lupa. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi manusia dalam hal ini, ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah, itu uh, terbagi menjadi tiga jenis. Ada orang yang uh, dobetnya itu lebih lebih lebih dominan dibandingkan khotoknya, salahnya. Nah, dobat itu lawannya khotok atau uh, eh, nisian, lupa. Ada orang yang uh, uh, dobatnya ya, dan kesalahannya itu sebanding, sejajar, sama. Nah, dan ada juga orang yang uh, kesalahannya lebih banyak daripada dobatnya. Nah, hanya ah, dikatakan eh, sebagai orang yang tamud dobti, sempurna penjagaannya, itu dari sisi hafalan atau tulisan kitabnya, dari sisi riwayat yang dia riwayatkan, ya, adalah seorang yang tamud dobti. Ini syarat sahih. Nah, umpamanya eh, ada orang yang kalau dia hafal 100 hadis, ya, dia hafalkan hampir semuanya ya. sembilan atau delapan, paling salah satu atau dua hadis. Nah, ini seperti ini disebut orang yang uh, eh, tamud Nah, Masya Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya, uh, umpamanya dia riwayatkan sepuluh hadis, ya sepuluh hadis, ada enam yang salah. Ya, empatnya benar, enam salah, keliru. Ah, ini dikatakan sebagai orang yang uh, eh, sayyul hifz, jelek hafalannya. Nah, dibikin pula kalau orang umpamanya dia meriwayatkan 10 hadis, 5 salah, 5 benar. Ini juga masih dikatakan seorang yang saya hifz, uh, jelek hafalannya. Nah, orang yang bagus hafalannya dikatakan dhabat, tamu dhabti, ya, eh, kalau yang dia riwayatkan itu jauh lebih uh, riwayat yang dia riwayatkan itu benar itu lebih banyak daripada kesalahannya. 10 uh, 10 hadis umpamanya 8 atau 9 dia, dia riwayatkan itu benar ya. Dengan ada satu yang keliru atau salah, ini dikatakan seorang yang tamu Nah, biasanya dia hafalkan semuanya. Nah, walaupun ya terkadang ya dia lupa namanya manusia. Nah, makanya kita katakan dia menjaga hafalannya ya dari sisi dia tidak lupa sedikit pun dari hafalannya ya. Kebanyakannya biasanya dia tidak lupa. Nah, ini orang yang disebut sebagai tamu Ya, jadi pertama adil, ya, yang kedua tamu yang ketiga bisa nadin muttasil dengan sanat yang muttasil. Ya, ini sanat yang bersambung. Nah, kalau tidak bersambung sanatnya maka tidak dikatakan sebagai hadis yang sahih. Tiga. Yang keempat, wa khala minasyudzud. Hadis tersebut, riwayat tersebut itu lepas atau uh, tidak ada syad di dalamnya. Nah, terlepas dari syad. Apa itu syad? Syad itu mukhalafatu astiqat hadis yang menyelisihi astiqat sebagian uh, ulama menyebutkan uh, <coughs> riwayat tsiqah mukhalifan lima huwa aula minhu riwayat seorang yang sikoh tapi uh, riwayat seorang perawi yang sikoh tapi menyelisihi perawi yang lebih aula lebih utama daripada dia nah umpamanya ada 10 orang perawi mereka meriwayatkan dari gurunya umpamanya ya mereka meriwayatkan dari gurunya. Sembilan orang, eh, sepuluh orang perawi ini semuanya adalah perawi-perawi yang sikoh, terpercaya semuanya. Nah, bagus hafalannya. tamudob, tamud adil, tamudobti. Ya, akan tetapi, ya dari sepuluh orang yang meriwayatkan ini, ya ada di antara mereka satu orang di antara mereka menyelisihi sembilan yang lainnya. Nah, ini kan sudah menyelisihi keutamaan karena sembilan tentunya lebih utama daripada satu orang. Apalagi di apalagi kalau dirinci di antara sembilan orang itu ada yang hafalannya jauh lebih baik ya daripada satu orang yang menyelisihi tadi. Nah, tapi yang menyelisihi ini bukan seorang yang doif bukan, bukan pula seorang yang apa namanya jelek hafalannya, tapi dia adalah seorang yang sikoh terpercaya dan kuat hafalannya, akan tetapi menyelisihi riwayat sikoh yang lainnya. Nah, masya Allah taala. Ini yang keempat. Syarat yang kelima adalah uh, wa khala minasyudzuzi wal illatil qadihah. Hadis tersebut harus terlepas dari illah qadihah, ya cacat yang uh, merusak keabsahan atau riwayat hadis tersebut. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kalau ada illah qadi hadis itu, maka dianggap sebagai hadis yang yang tidak sahih. Masya Allah Ta'ala. Ya, ini uh, rinciannya kita uh, dibahas di apa namanya? kitab Mustalahul Hadis. Nah, insyaallah taala mudah-mudahan ada waktu setelah kita bahas tentang usul fikih kita masuk dalam pembahasan uh, ilmu Mustalahul Hadis. Ya, tentunya bagi pemula. Nah, yang ingin uh, apa namanya menyimak kajian ini ya, nanti kita akan apa namanya adakan secara uh, rinci insyaallah taala dengan durasi waktu yang tidak begitu lama tapi rutin bismillah taala mudah-mudahan uh, bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan dan kaum muslimin secara umumnya nah Masya Allah taala Taib itu hadis yang sahih yang kedua dari hadis ahad ini adalah hadis al Hasan Nah, kata beliau wal hasanu hadis yang hasan itu adalah mana kalau mana qalahu adlun khafifud dhabti bisanadin muttasilin wa khala min syudzudzi wal illatil qadihah. Nah. Hadis yang hasan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil khafifud dhabt. Nah. Khafifud dhabt yakni uh, <coughs> eh, ringan hafalannya. Nah. masyaAllah Allah Ta'ala. Kalau hadis sahih tadi, dia harus orang yang talmudzab, sempurna dhabitnya. Ini penjagaannya terhadap hadis tersebut, ya. Baik itu penjagaan dari sisi hafalannya atau penjagaan dari sisi penulisan kitab. Karena dhabat itu ada dua, ada dhabtus sadar dan dhabtul kitab. Penjagaan hadis melalui eh, apa namanya? hafalan di dadanya atau penjagaan hadis tersebut melalui tulisan tangannya di kitabnya. Nah, Taib. Bedanya dengan hadis As Hasan, kalau hadis Hasan itu bukan tamud dobti, tapi khafifud dobt. E, ringan, dobtnya ringan. Nah, apa perbedaannya? Kalau perawi tersebut galibnya atau kebiasaannya, mayoritasnya, hafalannya itu lebih banyak benarnya dan sedikitnya sedikit. Ya. Nah, itu terbagi menjadi dua. Terkadang salahnya sangat-sangat sedikit. Nah, ini yang disebut sebagai tamud dhabat. Dan terkadang ada ada ada rawi perawi ya. Uh, kesalahannya, kekeliruannya dalam meriwayatkan hadis itu lebih banyak. Nah, lebih lebih banyak. Tapi ya, tidak sebanyak uh, benar dari kebenaran dari riwayat yang direwetkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Umpamanya begini. Ya. Dia kalau meriwayatkan 10 hadis, ya, 10 hadis, ya, itu hampir semua diriwayatkan dengan benar, kecuali satu hadis terkadang. Nah, ini artinya uh, apa namanya lupanya atau kekeliruannya, kesalahannya itu sedikit. Ya, makanya seperti ini disebut sebagai orang yang sempurna dobitnya. Nah, tapi umpamanya, umpamanya kalau dia kalau dia meriatkan hadis, umpamanya ketika dia meriatkan 10 hadis itu yang benar itu 6, 7, 6, 7 ya. Yang sering salah 3, 2 atau 3 hadis ya. Artinya uh, lebih lebih lebih sedikit uh, lebih lebih banyak salahnya dibandingkan dengan seorang rawi yang tamud dhabti. Tapi kesalahannya tersebut ya seorang rawi yang khafifud dhabt ini kesalahannya itu tidak melebihi hafalan yang benar yang dihafalkan tadi 10 ya yang yang yang benar yang yang uh, hafalan yang benar yang direwetkan itu tak 6 atau 7 7 banding 3 kan 7 lebih besar tapi kalau tiga kesalahan tiga atau empat hadis ini kalau dibandingkan dengan uh, seorang rawi yang tamud dabti, ya tentunya kesalahannya lebih banyak, kan begitu. Nah, jadi intinya ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, seorang had, uh, perawi antara perawi yang tamud dhabat dan khafifud dhabat itu beda tipis ya beda tipis kalau tamud dhabti itu kebanyakan apa yang dia riwayatkan itu hampir benar semuanya walaupun ada terkadang salah ya satu hadis atau dua hadis tapi kalau orang yang khafifud dhabat di bawahnya lebih di bawahnya lagi nah Masya Allah Ta'ala itu yang disebut dengan istilah hadis hasan ya syarat yang ketiga bisa bisanadin muttasil dia riwayatkan dengan sanad yang muttasil sanad yang bersambung nah wa khala minasyudzudzi wal illatil qadihah dan juga hadis tersebut harus syarat yang keempat harus terlepas dari syad dan yang kelima harus terlepas dari illah ya qadihah cacat yang bisa mencacatkan atau e, merusak keabsahan sebuah hadis. Nah. Masyaallah taala. Kata beliau wa yasilu ila darajatis sahihi idza ta'addadat turuquhu wa yusamma sahihan li ghairihi. Kata beliau, hadis hasan ini ya itu bisa naik ke derajat hadis sahih ya idza ta'addadat turuquhu kalau <coughs> jalur-jalur periwayatannya itu banyak nah Masya Allah Ta'ala ya dan disebut dengan istilah sahihan li ghairihi sahih li ghairihi jadi ada tiga ya <coughs> ada hadis sahih disebut disebut sebagai hadis sahih li dzatihi secara zatnya hadis itu memang sahih. Yang kedua ada namanya hadis hasan lizatihi Secara zatnya memang hasan dia. Nah, di bawahnya lagi ada namanya sahih li ghairihi. Uh, atau uh, afwan hasan hasan, hasan li Yang ketiga hadis hasan lizatihi. Nah, kalau kita uh, runut lebih simpel lagi, hadis uh, yang sahih paling di atas ya, setelah itu di bawahnya adalah hadis Hasan. Nah, ah, hadis Hasan ini terbagi menjadi dua. Ya, ada hadis Hasan yang bisa naik ke derajat sahih, ya, disebut sebagai sahih Ligoirihi. Nah, ada hadis Hasan yang tidak bisa naik ke derajat hadis yang sahih, ya, disebut sebagai hadis-hadis yang Hasan li Nah, Hasan li ini kalau kalau ada turukuhu, kalau banyak eh, jalur periwayatannya maka bisa terangkat menjadi hadis yang yang sahih. Nah, atau sahih li ghairihi. Sahih li ghairi artinya dia sahih li ghairihi disebabkan karena hadis yang lain. Nah, karena banyaknya hadis tersebut. Umpamanya ada uh, lima hadis hasan dan uh, semuanya berkaitan dengan hadis tersebut dan jalur uh, periwayatannya ada lima jalur. Ya, maka hadis-hadis ini bisa saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Yang tadinya hasan menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, Masya Allah Ta'ala. <clears throat> Berikutnya kata beliau, "Wadhaif." Hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Apa hadis apa itu hadis yang lemah? Ma khala minasyartis sahihi wal hasani. Hadis yang lemah itu adalah hadis yang tidak terpenuhi hadis syarat sahih dan hasan. Nah, wayasilu ila darajatil hasani idza ta'addadat turuquhu dan hadis yang uh, dhaif ini bisa naik ke derajat hadis hasan kalau hadis yang doif ini banyak jalur periwayatannya. Nah, jalur-jalurnya ta'addad, ta'addadat turukuhu. Apa uh, banyak jalur periwayatannya. Nah, bukan hanya satu hadis saja. Hadis doif tapi ada lima umpamanya, maka ini bisa apa? Uh, bisa naik ke derajat hadis hasan ala wajahin yujibiru dha'fu uh, atau yujubiru ba'duha ba'dha yaitu dengan dengan dengan cara sebagian hadis menguatkan sebagian hadis yang lainnya. Umpamanya ada ada hadis uh, hadis yang doif tapi ada lima jalur periwayatannya dan masing-masing itu bisa saling menguatkan maka dia naik ke derajat hasan wa yusamma hasanan li ghairihi hadis yang seperti ini hadis dhaif yang seperti ini disebut dengan istilah hadis hasan li ghairihi hadis dhaif yang menjadi hasan ya karena selainnya artinya bukan karena dia satu saja ya kalau cuma satu kan dia doif tapi karena hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis empat lainnya umpamanya tadi kita sebutkan lima hadis ada satu hadis doif tapi dikuatkan oleh empat hadis doif yang lainnya maka hadis tersebut menjadi naik ya derajatnya menjadi hadis hasan disebut dengan istilah hasan li ghairihi nah wa kullu hadhihi al-aqsam hujjatun siwa dhaif falaysa bi hujjatin semua jenis-jenis hadis ini adalah hadis yang uh, bisa dijadikan hujjah kecuali hadis yang doif. Hadis doif itu bukan hujjah. Hadis doif bukan hujjah. Ini ala, ala, ala khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama memberikan rukhsah keringanan uh, dalam meriwayatkan hadis yang doif. Ya, itu diperbolehkan dalam masalah fadail saja tentang keutamaan amalan. Tapi dengan tiga syarat dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, Allah yakuna alla yakuna dha'fu syadidan. Kelemahannya itu tidak boleh syadid. Eh, doif yang syadid itu eh, lemah sekali, ya, sangat lemah. Ya, jadi lemahnya itu tidak boleh lemah, sangat lemah atau lemah sekali. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kalau kalau tidak terlalu lemah, ya maka boleh. Nah, diriwayatkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bolehnya meriwayatkan hadis yang doif ay yakuna lil hadithi aslun sahih. Hadis yang doif tersebut ada asal hadis yang doif itu ya ada asal sahihnya. Maksudnya diriwayatkan dalam hadis yang sahih ya asalnya ada dalam hadis yang sahih. Kemudian diriwayatkan juga dalam hadis-hadis yang doif. Nah, nah, bolehkah kita meriwayatkan hadis yang doif ini? Boleh. Kenapa? Karena ada asalnya. Ya, asalnya asal hadisnya ada dalam hadis yang sahih walaupun pada hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Nah. Yang ketiga kata beliau rahimahullah taala alla yu'taqa alla yu'ta alla yu'taqadu sihhatu nisbatihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diyakini keabsahan nisbah tersebut, nisbah hadis tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bisa jadi beliau yang mengucapkan, bisa juga jadi bukan beliau yang mengucapkan. Jadi tidak boleh kita meyakini itu adalah hadis yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis yang yang dhaif. Nah, masya Allah taala. Lakin la ba'sa bi fi syawahid wa nahwiha. Akan tetapi ya walaupun hadis doif ini bukan hujah ya akan tetapi tidak mengapa kata beliau boleh untuk disebutkan fi syawahid wa nahwiha. Nah. Masya Allah taala. Baik. Jadi kesimpulannya, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Hadis terbagi menjadi dua secara global. Ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Nah, hadis yang hadis yang ahad itu terbagi menjadi tiga. Uh, afwan. Nah, terbagi menjadi tiga. Ya, ada hadis yang sahih, ada hadis yang uh, hasan, dan ada hadis yang doif. Nah, jadi hadis mutawatir, hadis hasan uh, afwan hadis ahad. Hadis ahad ada tiga, ada hadis sahih, ada hadis uh, hasan dan ada hadis doif Hadis sahih, hadis hasan dan hadis doif ini kalau kita rinci lagi terbagi menjadi uh, lima bagian. Nah, ada sahih uh, lizatihi, ada sahih ligoirihi, ada hasan lizatihi, ada hasan ligoirihi dan yang kelima adalah hadis hadis yang dhaif. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan di malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di uh, pertemuan berikutnya tentang siagul ada. Nah, siagul ada, siagoh atau ungkapan-ungkapan dalam ada uh, apa namanya meriwayatkan hadis. Nah, entah dia pakai kata haddatsani atau haddatsana atau akhbaroni atau akhbarona ini akan kita bahas nanti insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini.